Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin Al-Utsaimin rahimahullah taala sekarang kita masuk pada bab yang baru atau pembahasan baru. Kata beliau al-mujmalu wal mubayyan. Al-mujmalu wal mubayyan. Dalil-dalil yang mujmal dan dalil uh, uh, dan dalil yang mubayyan. Nah, artinya ada dalil yang sifatnya mujmal dan nanti ada dalil yang uh, mubayyan. Apa yang dimaksud dengan al-mujmal dan apa yang dimaksud dengan al-mubayyan? Nah, beliau akan jelaskan rahimahullah taala. Nah, Kata beliau rahimahullah, ta'riful mujmal, definisi mujmal. Apa itu mujmal? Al-mujmalu lugatan al-mujmal ya, secara bahasa artinya al-mubham. Sesuatu yang mubham, yang belum jelas. Wal majmu' sesuatu yang terkumpul. Ya. Masya Allah Ta'ala. <coughs> Ya. Kata beliau rahimahullah, Wastilahan adapun definisinya secara istilah, tadi secara bahasa, secara uh, bahasa nah, secara etimologi dan sekarang secara istilah, secara terminologinya kata beliau mujmal itu adalah ma yatawak ma yatawaqqafu fahmul muradi minhu ala ghairihi imma fi ta'yinihi au bayani sifatihi au miqdarihi. Nah, ini kita harus paham definisinya untuk e, memudahkan kita memahami penjelasan selanjutnya. Nah, kata beliau mujmal itu adalah ma yatawaqqafu fahmul muradi minhu. Yaitu sesuatu yang pemahaman atau penjelasan tentang yang dimaksud dari hal tersebut itu terhenti pada selainnya. Nah, saya ulangi. Mujmal itu adalah sesuatu yang penjelasan atau pemahaman atau penjelasan yang dimaksud dari kata tersebut atau dari dalil tersebut ya itu terhenti pada selainnya. Nah, artinya apa? Belum bisa dipahami maknanya kecuali kalau kita melihat kecuali kalau kita melihat dalil yang lain. Ya. Imma fi ta'yinihi entah itu belum jelas, ya, belum diketahui maksudnya dari sisi penentuannya ya, atau dari sisi penjelasan sifatnya au miqdarihi atau dari sisi uh, ukurannya. Nah, itu mujmal. Ya. Jadi kalau eh, umpamanya dalil yang mujmal ya atau ada kata yang mujmal dalam satu dalil ya, baik itu dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat atau hadis ada kata yang mujmal ya kata ini belum bisa dipahami kita nggak paham apa artinya ya dan untuk bisa memahami kata ini atau dalil yang mujmal ini kita butuh dalil yang lain ya kita butuh dalil yang lain untuk memahaminya akan datang nanti insya Allah contohnya nah untuk memahami apanya untuk memahami tiga perkara memahami penentuan jenis dari apa yang dimaksud atau penentuan Eh, penjelasan tentang sifatnya atau penjelasan tentang takarannya atau ukurannya. Nah, masya Allah taala. Ya, karena terkadang ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah eh, sesuatu atau dalil dalam satu dalil ya, atau ada satu kata dalam dalil baik dari dalam ayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang kata itu e, masuk dari Eh, ke dalam kategori lafat yang mustarok ya satu kata tapi punya dua makna ya punya uh, lebih dari satu makna nah, nah ini kita but, kita butuh mentain memastikan mana makna yang dimaksud nah nah bagaimana cara kita memahami yang dimaksud adalah makna A umpamanya nah, kita butuh apa kita butuh dalil lain untuk memahami dalil ini nah karena dalil ini masih mujmal itu yang dimaksud dengan uh, mujmal nah Masya Allah Ta'ala. Taib. Sekarang beliau berikan contoh. Ya, dari definisi yang beliau sebutkan, mujmal itu adalah sesuatu yang pemahaman tentang maksud yang diinginkan atau penjelasan yang dimaksudkan yang diinginkan dari dalil tersebut itu terhenti pada selainnya. Maksudnya tidak bisa dipahami kecuali harus melihat dalil yang lain. Ya. Entah itu dari sisi takyin penentuannya atau penjelasan sifatnya atau penjelasan tentang takarannya atau ukurannya. Nah, sekarang beliau jelaskan satu persatu contoh-contohnya. Misalu ma yahtaju ila ghairihi fi ta'yinihi. Contoh dalil ya yang membutuhkan selainnya, yakni membutuhkan dalil lain ya untuk memahami ta'yin, pemastian atau penentuan apa yang dimaksud pada dalil tersebut. Contohnya qauluhu ta'ala ya, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 228 ayat 228. Allah berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Nah, dan wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya itu mereka harus menunggu ya yatarabbas bi anfusihinna mereka diri mereka harus menunggu sampai thalathata quru sampai tiga kali kuru nah kata beliau fa innal qur'a lafzun mushtarakun bainal haidhi wat tuhri ya. Sesungguhnya lafat ya, atau kata al-qur'u dalam surah Al-Baqarah ayat 228 <coughs> quru itu e, jamaknya bentuk pluralnya. Ya, bentuk e, mufradnya bentuk tunggalnya adalah al-qur'u. Nah, al-qur'u ini atau al-qur'u atau qur'u al-qur'u lafzun mushtarak adalah lafat yang mushtarak bainal haidi wa tuhri. Lafat ini ada dua makna musytarak yakni uh, eh, ada lebih dari satu makna ya, bersyirikat padanya dua makna entah itu bisa bermakna haid atau bisa bermakna tuhur suci ya jadi kalau kita baca dan wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya mereka menunggu ya hendaknya diri mereka itu menunggu sampai salah satu puru sampai tiga kali haid ya atau bisa juga kita katakan sampai tiga kali suci Ah, yang mana yang dimaksud? Ya, kata beliau, fayahtaju fi ta'yini ahadihima ila dalilin. Maka untuk memastikan maknanya haid ataukah maknanya tuhur, ini suci, itu kita butuh dalil lain. Ya, kita butuh dalil lain ya untuk memastikan mana di antara dua makna yang dimaksud dalam ayat ini. Nah, jadi Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah ini contoh dalil yang mujmal, na'am, dan membutuhkan takyin. Tadi telah kita sebutkan ya definisinya. Dalil yang mujmal itu e, membutuhkan takyin atau terkadang juga membutuhkan penjelasan sifatnya atau terkadang membutuhkan apa? E, ukurannya, takarannya. Nah, dan semua ini tiga perkara ini dalil yang mujub, dalil yang mujmal dalam tiga makna, dalam tiga perkara ini ini butuh dalil lain untuk menentukan atau mengetahui makna yang dimaksud. Nah, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 228 ini, apa yang dimaksud dengan kata kuru? Ya. Maka kita butuh dalil lain. Dalil yang menjelaskan bahwasanya kuru ini bermakna haid atau kuru kuru ini bermakna suci dari haid. Nah, ini uh, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Ya, makanya kita melihat eh, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang makna al-quru atau al-qur'u ini. Sebagian ulama mengatakan itu adalah haid, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan salah satu quru tiga kali quru maksudnya tiga kali suci dari haid. Nah, ya ini khilaf yang masyhur di kalangan para ulama ya Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya munaqasyah beliau mendiskusikan hal ini dalam kitab beliau Zadul Ma'ad ya yang uh, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah taala beliau munakosyah ini kalau antum baca di kitab Zadul Ma'ad ya, kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim rahimahullah taala la taroha fi kitabin akhar engkau tidak akan dapatkan munakosyah diskusi yang baik ya tentang masalah ini kecuali dalam kitab Zadul Ma'ad engkau tidak akan dapatkan dalam kitab yang lain nah jadi boleh di murojaah di situ nanti insyaallah taala nah Nah, yang benar dari makna kuru di sini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kuru atau al-qur'u atau al-qur'u yang dimaksud dalam ayat ini surah Al-Baqarah ayat 228 adalah haid. Ya, berarti salasa salatu hiyad, tiga kali haid. Nah, ini berdasarkan hadis <coughs> yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala eh, dalam Kitabul Haid wal Istihadah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, bersabda tentang wanita yang mustahadah, ya, wanita yang istihadah. Nah, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, jelisa ayam ayama akroihah agar engkau duduk ya, diam selama hari-hari akroknya, maksudnya selama hari-hari haidnya. Nah, disuruh menunggu. Ya. Masya Allah Ta'ala. Berarti Kuru yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 228 itu dijelaskan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masya Allah Taala. Lanjut kata beliau. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani sifatihi. Ah, contoh ya, sesuatu atau dalil yang butuh kepada dalil yang lain dalam penjelasan sifatnya. Ya, ada dalil mujmal. Dalil mujmal ini ya, butuh dalil yang lain untuk menentukan sifat apa yang dimaksud dalam dalil ini, dalil yang mujmal ini. Jadi dia butuh dalil yang lain. Contohnya apa? Qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah. Surah Al-Baqarah ayat 400 uh, eh, ayat eh, uh, 43 Allah berfirman wa aqimus shalah dan hendaknya kalian menegakkan salat. Nah, kata beliau, fa inna kaifiyata iqamati shalahi, iqamati salati majhulatun tahtaju ila bayanin. Sesungguhnya kaifiat menegakkan salat dalam ayat ini itu majhulah, tidak diketahui. Ya. Dan butuh kepada penjelasan. Ya, butuh kepada penjelasan. Baik, perhatikan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa uh, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah dan hendaknya kalian mendirikan salat. Ini masih mujmal, belum diketahui uh, kaifiatnya, sifatnya, sifat sholat itu bagaimana? Ya. Maka butuh dalil lain untuk mengetahui, untuk memahami bagaimana kaifiat atau sifat sholat yang dimaksud itu. Ya. Masya Allah Ta'ala. Ya. Dan ternyata, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sifat-sifat sholat ini ya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits-hadits beliau ya entah itu dalam hadits musyus sholat Bagaimana tata cara sholat yang benar, kan begitu. Coba perhatikan, kalau Allah perintahkan, waqimus sholat, hendaknya kalian mendirikan sholat. Pertanyaannya sekarang, sholat, sholatnya bagaimana kaifiatnya? Ya, kita nggak tahu, butuh apa? Dalil lain untuk menjelaskan, karena ini masih mujmal. Ya, ini masih, dalil ini masih mujmal. Kita nggak tahu sholat zuhur berapa rakaat, empat rakaat, lima rakaat, atau enam rakaat, kita nggak tahu ya karena masih mujmal ini. Nah, datang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat yang mujmal, dalil yang mujmal ini hadis Nabi menjelaskan oh zuhur 4 rakaat, ya, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Kaifiatnya pun dijelaskan oleh Nabi SAW ya, takbiratul ihramnya, apa yang dibaca, rukuknya, sujudnya. Nah, itu dijelaskan semuanya dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah taala. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga dari definisi mujmal ini Kata beliau, "Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdarihi." Dan contoh dalil yang butuh kepada dalil yang lain dalam menjelaskan miqdarnya, yakni dalam menjelaskan ukurannya, takarannya. Firman Allah Subhanahu wa taala qauluhu taala firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, "Wa atuz zakah." Dan hendaknya kalian menunaikan zakat fa inna miqdar zakatil wajibati majhulun yahtaju ila bayanin. Sesungguhnya kadar ya takaran ukuran zakat yang wajib itu majhul, tidak diketahui dan butuh penjelasan ya. Di mana kita dapatkan penjelasannya? Penjelasannya ada di hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Allah perintahkan wa zakah dan hendaknya kalian uh, menunaikan zakat. <coughs> Bagaimana kita mau zakat? Ya, siapa yang berzakat? Kepada siapa kita tunaikan? Ya. Kapan waktu zakat? Kita nggak tahu. Berapa ukurannya? Kita nggak tahu. Bagaimana cara kita tahu? Ya, butuh apa? Dalil yang lain dari definisi yang telah kita pelajari tadi, ya kita butuh dalil yang lain untuk menjelaskan perkara ini, dalil ini. Karena dalil ini surah Al-Baqarah ayat 43 perintah Allah untuk membayar zakat itu masih mujmal, ya. Karena dia masih mujmal, belum diketahui, tidak jelas e, berapa ukurannya, maka kita butuh dalil yang lain. Ternyata dalam dalil-dalil yang lain seperti dalam hadis-hadis Nabi SAW dijelaskan tentang ukuran zakatnya, siapa yang berhak mendapatkan zakat, siapa yang mengeluarkan zakat, berapa ukurannya, kapan dikeluarkan, itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nah, dari sini kita ketahui ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah ya dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya penting bagi seorang muslim untuk mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nggak bisa dipisah. Kalau belajar Al-Quran harus juga belajar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nggak boleh kita katakan ya cukup saya cukup Al-Quran saja, saya nggak mau ikut hadis. Ya seperti pemahaman orang-orang yang disebut oleh para ulama dengan istilah ingkar sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah. Ya, orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi. Ini banyak di zaman kita, khususnya kita di negeri ini. Ya, banyak orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi Shallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu karena kebodohannya atau karena hawa nafsunya. Nah, ada orang yang mengatakan ya kita nggak nggak nggak butuh hadis, kita hanya butuh Al-Quran saja. Ini orang yang seperti ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau dia ucapkan seperti ini kita tinggal balikkan ucapannya. Ya kalau begitu kamu nggak usah sholat. Ya. Kalau kalau kamu hanya butuh Al-Quran saja, Allah perintahkan wa aqimus sholat. Hendaknya kamu mendirikan sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caramu mendirikan sholat? Ada nggak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tata cara sholat? Zuhur empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat. Ada? nggak ada. Nah, oleh karena itu, ya kita butuh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan manusia terbaik yang memahami Al-Quran ayat-ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Al-Quran itu turun kepada beliau melalui malaikat malaikat Jibril. Jadi beliau yang menjelaskan makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari sini kita dapat memastikan bahwasanya eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu wajib bagi setiap Muslim untuk mengikuti ya dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu sama artinya dia telah taat kepada Allah Jangan malah diolok. Ada orang di zaman kita sekarang orang yang mengikuti uh, Nabi Shallallahu tuntunan Nabi SAW itu diolok-olok, diejek, ya. bahkan mungkin difitnah, berjenggot. Ini, jenggot ini sunnah Nabi SAW. Ya, Nabi yang ajarkan, dituduh teroris, ya, dituduh, di, diolok-olok sebagai kambing. Ya, orang yang pakai cadar dituduh, di, diolok-olok ninja dan segala, dan segala macamnya. Subhanallah. Laki-laki celananya di atas mata kaki, ya itu ada dalilnya kemarin sudah kita bahas ya diolok oh celananya kebanjiran ya oh macam-macam subhanallah ya karena mereka nggak paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 44 Allah berfirman wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim sesungguhnya wahai Muhammad kami telah turunkan kepadamu az-dzikra yakni Al-Qur'an Nah, al-dzikr. Ya. Ah, kami turunkan kepadamu Al-Qur'an ya, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, jadi yang kata para ulama, yang Allah turunkan kepada manusia ada dua. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang muslim bisa memahami ayat-ayat Allah tanpa dia mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, maka penting bagi seorang muslim, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim dan muslimah ya eh, penting baginya untuk mempelajari agamanya, ya, mengikuti sunnah nabinya Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam supaya mereka selamat, ya, supaya mereka bisa eh, memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Ya, kalau dia tidak belajar sunnah Nabi, dia tidak belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan dia akan tersesat yang tersesat dari jalan yang benar. Alih-alih dia mau pahami Al-Quran, ya, tahu-taunya dia salah dalam memahami Al-Quran. Dan ini banyak kita dapatkan contoh-contohnya di zaman kita sekarang. Ya, orang yang ambil hanya ambil Al-Quran dan dia tidak belajar hadis-hadis Nabi Shallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini eh, yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Insya Allah Taala setelah ini kita akan masuk pada penjelasan atau definisi al-mubayyan. Nah, apa itu al-mubayyan? Ya. Akan dijelaskan nanti insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dan meminta kepada Allah semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya.